Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ia memenuhi empat atau lima perkara. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan, mempercayai atas apa-apa yang beliau kabarkan. Yang kedua, al-i'timaru fima amar yaitu menjalankan perintah yang beliau sampaikan kepada kita. Selanjutnya al-intihau amma naha anhu wa zajar. Mencegah menahan diri dari apa yang beliau cegah dan apa yang beliau larang. Yang keempat adalah as-salatu 'inda dzikrih. Bersalawat ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang betul-betul beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum tibtum wa tababa amsyakum wa tabawwa'tum minal Semoga Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita malam hari ini di majelis ini Allah Subhanahu wa taala kelak juga mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini adalah kajian tafsir lebih bersifat tafsir. Dan kita akan lebih menyempit membahas tentang cerita atau kisah Nabi kita Kalimullah Nabi Musa alaihi salam. Cerita seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ia di sebuah istana yang megah hidup dengan penuh kemegahan. Kemudian Allah keluarkan dia dari kemegahan tersebut menuju sesuatu yang semuanya perlu dengan kerja keras. Kisah ini merupakan kisah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari sebuah kota yang penuh kekejaman, penuh kezaliman menuju kota yang penuh dengan akhlak, yang penuh dengan budi luhur, sebagaimana yang nanti kita akan ketahui. Kisah ini merupakan kisah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ia untuk menerima risalah kenabian dengan memberi beliau sebuah pekerjaan yaitu riayatul ghanam, mengembala kambing sebagai persiapan untuk mengembala manusia. Apa namanya? Mengurus manusia. kita ini merupakan sebuah kisah seorang lelaki yang Allah inginkan ia menikah dengan perempuan solehah yang mana terletak jauh dari kotanya. kita ini adalah kita Nabi kita Nabi Musa alaihi salam yang digelar, yang digelar sebagai kalimullah, kalimur rahman yang Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada beliau. Semuanya sudah ini ya, sudah megang eh, apa namanya? lembaran supaya nanti bisa mengikuti ayat yang dibaca atau terjemahannya. Yang tidak ada mungkin bisa melihat kepada yang memegang. Nah, Kisah beliau dimulai dari lahirnya beliau. Kita akan ceritakan secara ringkas sampai kisah dimulai dari keluarnya beliau dari kota Fir'aun menuju kota Madian. Nabiullah Musa dilahirkan di sebuah kota yang mana Ramsis Sani, Fir'aun yang kedua berkuasa penuh dengan kekejaman di mana Fir'aun mendapat kabar bahwasannya nanti akan ada seorang lelaki yang merusak kekuasaan Anda, yang menjatuhkan kekuasaan kamu sebagai penguasa yang tertinggi di sini. Maka ketika itu Fir'aun mengeluarkan titah untuk membunuh semua laki-laki anak laki-laki pada masa itu. Nah, kadang ada yang bertanya, kenapa kakaknya Nabi Musa Harun alaihi salam hidup. Karena ada yang berkomentar, wahai Fir'aun, kalau seandainya setiap bayi putra yang lahir kita bunuh, maka tidak akan ada yang tersisa dari Bani Israel. Maka tidak ada lagi yang bekerja untuk kita. Maka keluar titah baru bahwasanya setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Maka Nabi Harun alaihissalam itu adalah masa di mana putra laki-laki yang lahir dibiarkan. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam ini berlaku bahwasanya harus dibunuh. Maka sehingga ketika lahir Nabi Musa alaihissalam, ibunya ketakutan. Ketakutan sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau untuk menghanyutkannya ke dalam sungai, yaitu Sungai Nil. Hingga qadar Allah Subhanahu wa taala sampailah anak ini kepada istananya Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana sebagai musuh bagi mereka nantinya ya, lawan dan sebagai pembuat sedih mereka nanti namun ketika melihatnya subhanallah istrinya Allah Subhanahu wa taala letakkan cinta kepada hati istrinya terhadap Nabi Musa alaihi salam sehingga beliau mengatakan jangan dibunuh ambil semoga dia bisa menjadi anak kita sehingga Allah menakdirkan Nabi Musa alaihi salam besar di istana penguasa yang paling zalim penguasa yang paling bejat bahasa kita ya. kemudian lanjut ketika Nabi Musa alaihi salam telah cukup umur dan akalnya telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berikan ia hikmah, risalah kenabian. Kemudian pada suatu ketika keheningan hari Nabi Musa alaihi salam keluar kota. Keluar di kota. Namun ketika itu suasana lagi hening. Nabi Musa alaihissalam mendapati dua orang lelaki yang sedang adu jotos. Satu dari Bani Israel dan satu dari kaum Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menolong lelaki yang dari Bani Israel atas kaum Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam terkenal sangat kuat. Sehingga nggak tahu beliau tidak sengaja atau memang sengaja namun di dalam uh, tafsir dikatakan bahwa bahwasanya beliau memukul dengan khotok salah tidak sengaja artinya beliau tolong Bani Israel kemudian beliau pukul kaum Fir'aun sehingga mati sekali pukul mati sehingga beliau pun keluar lari apa namanya meninggalkan tempat itu dengan ketakutan atas perbuatannya. Pada suatu ketika, hari kedua beliau berjalan lagi, mendapati orang yang beliau tolong tadi, adu jotos lagi dengan orang lain. Ternyata dia memang orang pembuat masalah kan gitu. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam tidak mau lagi menolongnya. Kamu telah menjerumuskan aku, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia tidak terima. Dia katakan kepada Musa, "Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil Apakah Anda ingin membunuhku sebagaimana Anda membunuh orang kemarin? Akhirnya lawan dia yang juga dari kaum Firaun mendengar itu. Oh, ternyata dia telah membunuh orang dari kaum Firaun kemarin kembalilah ia ke istana untuk memberikan kabar ini. Otomatis Nabi Musa alaihissalam ketakutan. Tidak lama setelah itu datang seorang rojul. Di dalam Al-Quran disebutkan seorang rojul, lelaki. Tafsirnya adalah lelaki ini adalah kaum mukmin. Uh, mukmin al Fir'aun, seorang mukmin di dalam keluarga Fir'aun tersebut yang menyembunyikan keimanannya. Ia datang dengan segera memberi kabar kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya masa telah mengumpulkan bahwasanya orang-orang telah mengumpulkan masa untuk membunuh engkau. Maka aku nasihatkan kepada engkau untuk keluar dari negeri ini. Disinilah permulaan Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota tersebut menuju kota yang disebut dengan Madian. Silakan dilihat apanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi أن يهديني سواء السبيل dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian ia berdoa mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar ketika keadaan beliau alaihi salam dalam keadaan sempit, serba takut, khawatir. Fir'aun itu penguasa yang paling bejat. Musa alaihi salam terkenal orang yang kuat, namun ia takut. Karena ketakutan itu, ia keluar menuju jalan yang tidak tahu arah. namun beliau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang kita dapatkan dari sini. Beliau menuju sebuah jalan tanpa tahu arah, tanpa tahu apakah di sana ada kehidupan. Beliau hanya mengatakan asa rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku menuntunku, memimpinku ke jalan yang benar. Mufassirun mengatakan, ahli-ahli tafsir mengatakan bahwasanya beliau keluar tanpa bekal. Beliau keluar tanpa kendaraan, tidak ada yang beliau punya melainkan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hasilnya? Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Bahwasanya aku bersama prasangka hambaku kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi mengenai hadis ini, Al-Qadi mengatakan Bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya yaitu makna husnudzon di sini berbaik sangka kepada Allah tersebut adalah bahwa Allah akan memberi ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat jika hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa jika hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada seorang hamba jika ia meminta kepada Allah sebuah kecukupan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang ia minta apabila ia meminta. Inilah makna husnudzon di dalam hadis ana 'inda dhanni 'abdi bahwasanya aku kata Allah sesuai prasangka hambaku kepadaku. Walhasil Nabi Musa alaihi salam dengan penuh husnuzan, tawakal, penuh roja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan tanpa arah namun beliau mengatakan asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkanku jalan yang lurus. Perjalanan dari situ sampai negeri Madian merupakan perjalanan yang ditempuh selama delapan hari. Begitu perkataan mufassirun. Delapan hari beliau berjalan ke negeri Madian tanpa kendaraan, tanpa jajan, tanpa bekal. Namun sudah delapan hari dari kejauhan beliau melihat keramaian. Maka bergembiralah bagi mereka-mereka yang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun." Ketika beliau telah melihat keramaian, ternyata di sana adalah keramaian para pengembala ghanam pengembala kambing yang sedang memberi minum kambingnya. Ketika beliau sudah sampai ke sumur tempat beliau, tempat mereka memberi minuman kambing-kambingnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tatkala ia sampai di sumber air di negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya. Maka beliau bergembira. Namun ya subhanallah, sesuatu yang sangat ajib, gharib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Tahu menambat ya? Mengikat ternaknya. Ini merupakan pemandangan yang sangat ajib, yang menakjubkan. Di sana ada keramaian pengembala-pengembala kambing yang sedang memberi minum ternaknya. Namun di sana juga ada dua orang perempuan yang masih dalam keadaan fitrahnya. Bagaimana itu? Tidak istilat dengan para lelaki tidak bercampur baur dengan para lelaki untuk memberi minum kambingnya. Kemudian lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wajada min dunihim ya. menjumpai di belakang orang banyak itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa wajada min bainihim. Ya. Dan ia menjumpai di antara mereka. Allah tidak mengatakan di antara mereka, akan tetapi di belakang mereka. Begitu perempuan menjaga iffahnya, menjaga kesucian dirinya jauh-jauh dari keramaian, jauh-jauh daripada lelaki asing yang bukan mahramnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan min dunihim. Duna artinya adalah wara'a, jauh di belakang. Imra'ataini tazudan. Kemudian bentuk penjagaan perempuan tersebut aifahnya, kehormatannya, kesuciannya tidak bercampur baur dengan laki-laki, ia betul-betul menutup jalan untuk mereka berdua bergabung dengan laki-laki. Apa tersebut? Apa jalan tersebut? Ya. Bisa saja kalau seandainya mereka berdua di belakang. Namun kambing mereka pegang atau mereka biarkan pada suatu saat kambing bisa saja lepas dan berkumpul dengan kambing-kambing lainnya sehingga terpaksa perempuan mengejarnya bercampur baur dengan laki-laki. Namun Allah Subhanahu wa taala ceritakan Allah Subhanahu wa taala ungkapkan bahwasanya perempuan dua orang ini tazudan menambatkan kambingnya di situ. Mereka tutup celah agar mereka tidak tidak berbaur dengan laki-laki. Ini merupakan perempuan yang benar-benar di atas fitrahnya. Malu untuk bergabung dengan laki-laki. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam melihat pemandangan tersebut ada rasa iba, ada rasa jengkel. Ini kenapa keramaian tidak membiarkan perempuan mengambil dulu atau membantu mereka untuk mengambil air dan meminumkan ternaknya. Oleh karena itu, tersentuhlah hati Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjutkan ayatnya. Nabi Musa alaihissalam menjumpai mereka berdua, kemudian mengatakan, "Qala ma khatbukuma?" Allah. Nabi Musa alaihissalam hanya mengatakan, "Ma khatbukuma?" Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan Assalamualaikum ukhti. Lagi apa? Ada yang bisa dibantu? Kenapa berdiri di sini? La. Beliau hanya mengatakan dua kalimat dan di dalam di dalam cerita ini, di dalam Al-Qur'an ini tidak ada perbincangan lain yang terjadi di antara mereka kecuali perkataan ini. Dan itu pun dua kalimat yang sangat pendek ma buku Artinya adalah apa maksud kalian? Ada apa ini? Kenapa kalian di sini? Aifahnya Nabi Musa. Beliau juga termasuk orang-orang yang menjaga aifah, kesuciannya, kehormatan dirinya. Tidak memperpanjang lebar perbincangannya dengan lawan jenis. Kemudian dijawab oleh dua orang perempuan. Qalata la nasqi hatta yusjirar ri'a. Bahwasanya mereka berdua mengatakan kami tidak akan memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sebelum pengembala-pengembala itu pergi semua, selesai dari memberi minum ternak-ternaknya. Lihat dua orang perempuan ini mereka berdua mengedepankan kalimat yang namanya kalimat penafian. Kami tidak akan. Mereka tidak mengatakan kami akan memberi minum sebentar lagi. Kami akan memberi minum setelah mereka pergi. Kata ulama, penafian ini lebih apa namanya? kalimatnya lebih pasti. Seakan-akan walaupun nanti pengembala-pengembala itu belum pergi, maka kami tidak akan memberi minum ternak kami. La nasqi hatta yusdirur ri'a. Kemudian yusdirur ri'a. Dia tidak mengatakan yakhifur ri'a. Yaqilur ri'a. Tapi mereka mengatakan yusdirur ri'a. Sampai semuanya pergi. Tidak sampai keramaian menjadi sedikit. Akan tapi mereka akan memberi minum ternak mereka kalau seandainya laki-laki tersebut sudah habis semuanya, sudah pulang. Kira-kira kalau seandainya saya di posisi Nabi Musa alaihi salam dan antum di posisi perempuan tersebut, saya katakan ada apa ini? Kami tidak akan memberi minum ternak kami sampai pengembala-pengembala tersebut pulang semuanya, seperti itu kan? Kira-kira ada nak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul, kemungkinan muncul dari saya atau dari Nabi Musa ada. Seperti tadi, kapan kalian akan akan memberi minum ternak tersebut? Atau sampai kapan kalian akan berdiri di sini? Atau bukankah kalian mempunyai keluarga laki-laki seperti bapak, kakak, dan lain sebagainya? Karena untuk menutup celah perbincangan ini, lihat dua perempuan tadi tidak cukup mengatakan la nasqi hatta Dikatakannya wa abuna syekhun kabir untuk menutup pertanyaan ini. Wa abuna dan bapak kami adalah syekhun kabir. Orang tua yang telah lanjut umurnya sehingga tidak ada celah bagi Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara dengan mereka. Benar-benar menjaga kehormatannya, menjaga ifahnya. Menutup kemungkinan perbincangan-perbincangan yang terjadi antara lawan jenis yang bukan mahram. Wa abuna syekhun kabir kata dia. Padahal Nabi Musa alaihissalam tidak belum menanyakan mana bapak kalian, mana abang kalian. Wa abuna syekhun kabir dan bapak kami adalah orang yang sudah tua sehingga tidak bisa keluar untuk memberi minum ternak ini, terpaksalah kami yang keluar. Ini merupakan dalil bahwasanya di bawah dibolehkan wanita keluar karena darurat. Maka inilah yang kita inginkan dari para perempuan kita masih berada di atas fitrahnya yaitu menetap di rumah. Kita lanjutkan fasaqa ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka Musa yang belajar bahasa Arab, maka tahulah bahwa fa di sini artinya adalah langsung. Maka Nabi Musa alaihi salam tidak tunggu-tunggu lagi. Melihat ada orang yang membutuhkan, langsung. Fasakolahuma. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Diberilah, uh, eh, diambil ternak tadi, dibawa ke sumur untuk diberi minum. Kemudian, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam tidak seperti kebanyakan laki-laki di zaman sekarang. Ada misalnya seorang akhwat atau nabi, eh, perempuan yang jatuh dari Honda misalnya, diangkat, dibantu. Nunggu-nunggu kalimat syukran ya akhi. Nabi Musa alaihissalam tidak menunggu untuk perempuan tersebut mengatakan syukran ya akhi, jazakumullahu khairan. La. Lihat ayat tersebut. Fasaqalahuma summa tawalla ila Maka Musa memberi minum ternak itu, menolong keduanya. Setelah itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh langsung. Tanpa menunggu imbalan. Tanpa menunggu kalimat syukur. Selain beliau menolong dengan tulus tanpa imbalan, beliau juga tidak ingin banyak berbincang dengan lawan jenis. Beliau langsung menuju tahta syajarah, berteduh di bawah pohon. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu Nabi Musa alaihi salam berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa alaihi salam berjalan dari kota di mana ia dilahirkan menuju negeri yang ia singgahi ini yang disebut negeri Madian. Perjalanannya berapa hari tadi? Perjalanan selama delapan hari. Tiada bekal, tiada teman, tiada kendaraan. Mufasir menjelaskan bahwasannya beliau apa namanya daging beliau, kulit beliau sudah tampak hijau karena banyaknya beliau memakan sayur mayur selama perjalanan atau rumputan dan semisalnya hijau. Namun beliau tidak berdoa, tidak mengatakan ya Rob atau ini beri aku makan. Ya Rob, ahtaju ila tu'am saya butuh kepada makanan. Beliau tidak mengatakan itu. Namun lafaz doa beliau umum. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ya Tuhanku. Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan. Yang engkau turunkan kepadaku. Apapun kebaikan tersebut. Walaupun banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau meminta sepotong roti. Beliau meminta kurma, segenggam kurma. Beliau meminta to'am. Terlepas dari ini semua, riwayat-riwayat ini semua, Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Al-Qur'an dengan lafaz umum, khair, meminta kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita untuk meminta kebaikan. Karena dalam dalam Al-Qur'an di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum Asa an, Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu akan tetapi itu tidak baik bagi Anda. Dan bisa jadi Anda membenci sesuatu namun itu baik bagi Anda. Maka Nabi Musa alaihi salam meminta kebaikan kepada dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sangat butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku Dengan masih husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh tawakal serta penuh harap roja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa dia. Allah kabulkan doa dia kita perhatikan di ayat setelahnya ayat 25 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء Perhatikan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ikhwah kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan penuh malu. Berjalan dengan penuh malu. Kenapa ketika memberi minum ternak mereka berdua sedangkan datang kembali kepada Nabi Musa hanya satu orang. Inilah pengamalan usul fik bahwasanya al-qadar yuqaddaru biqadariha. Bahwasanya eh apa? Ad-dura ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bahwasanya darurat itu diukur dengan ukurannya. Ketika memberi minum ternak itu memang butuh dua orang, Ketika memanggil Nabi Musa tidak butuh dua orang. Satu orang saja cukup. Maka yang satu tetap di rumah, yang satu pergi memanggil Nabi Musa alaihissalam. Begitu Nabi Shu'aib dalam suatu riwayat, bapak mereka berdua, Nabi Shu'aib mendidik mereka. Namun riwayat mengatakan bahwasannya bapak mereka Nabi Shu'aib adalah riwayat yang dhaif dan tidak ada dalilnya. Cukup kita mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an yaitu rajulun saleh Seorang lelaki yang saleh. Azan dulu. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wa hada sallallahu nabiyana wa sallallahu Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن الكريم لقد كان في قصصهم لعبرة لعبرة لأولي الألباب Laqad kana fi qasasihim 'ibratun ulil albab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi mereka-mereka yang berpikir, bagi mereka-mereka yang berakal. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat salawat serta salam tercurahkan kepada beliau selalu. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Setelah Nabi Musa alaihi salam bertemu sekumpulan orang-orang yang memberikan ternak-ternak mereka minuman atau memberi minum ternak-ternak mereka kemudian menjumpai dua orang perempuan yang penuh rasa malu. Perempuan yang masih berada dalam fitrahnya, malu berbicara dengan laki-laki, malu berbaur dengan laki-laki, penuh efa ya, menjaga kesucian dan kehormatannya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam membantu mereka untuk memberi minum ternak mereka. Setelah itu, dua orang perempuan tersebut langsung kembali ke rumah mereka dan Nabi Musa alaihi salam tanpa menunggu kalimat syukur, tanpa menunggu imbalan, beliau juga langsung berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Rabb, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Sesungguhnya aku sangat butuh kebaikan yang engkau turunkan. Kemudian kita lanjutkan perbincangan kita kita lanjutkan kisah kita bersama Nabi Musa alaihissalam di negeri Madian. Di ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'atuhu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi قالت إن أبي yad'uka ليجزيك أجر ما saqaita lana." Kemudian Datanglah Nabi Musa, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tersebut berjalan dengan penuh malu-malu. Penuh rasa malu, ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Selalu saya ketika keluar ke rumah, misalnya mau ke pasar. Kemudian belum beberapa menit buatlah misalnya dua menit. Tujuan ke pasar. Ya. Dari rumah ke pasar mungkin 15 menit atau 20 menit. Namun dua menit baru saya keluar, kemudian saya kembali ke rumah. Maka orang tua selalu mengatakan, lah ada apa? Kok balik lagi? Apa pasal? Dan lain sebagainya. Dan mungkin ini terjadi kepada antum juga wajar. Ketika orang kembali, ketika orang pergi kemudian kembali dengan cepat, kita pasti merasa heran dan bertanya-tanya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'an diawali dengan lafaz fa lagi. Ada fa di sini. Langsung artinya dengan cepat. Salah seorang di antara dua orang perempuan tersebut kembali kepada Musa mendatangi Musa, faja'athu ihdahuma. Maka sekali lagi para akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohlah datang kepada Nabi Musa alaihi salam langsung menutup pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Datang seraya berkata, "Inna abi yad'uk." Tidak menunggu-nunggu Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Kenapa datang lagi?" Ada apa, ukti? Ada apa, mbak? Tapi langsung datang dengan penuh malu. Afan. pembicaraan kita tadi di malu ya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah seorang di antara mereka datang dengan penuh rasa malu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang sahih mengatakan bahwasanya perempuan ini datang dengan menutup wajahnya. Kebayang ya? orang malu datang untuk wajahnya. Di lain uh, riwayat lafaz uh, Hakim mengatakan bahwasannya seakan-akan perempuan ini tidak berjalan di atas kakinya, akan tetapi berjalan di atas rasa malunya. Tamshi ala istihya. Siapa yang pernah mendengar atau membaca hadis yang mengatakan al-haya'u minal iman atau al-haya'u syu'batu minal iman. Pernah dengar ya? yang malu itu merupakan bagian dari iman. Malu yang selama ini kita ketahui adalah al-haya. Rasa malu, sifat malu. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini mengungkapkan dengan kata-kata istihya. Sama ketika di surah Al-Baqarah Allah mengatakan, "Innallaha la yastahi Sungguhnya Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan. Ulama mengatakan, ulama bahasa mengatakan, farqun baina istihya wa haya. Sangat beda antara istihya sama haya, walaupun bahasa Indonesia tetap mengungkapkannya dengan malu. Namun dalam bahasa Arab istihya artinya adalah haya wa ziyadah. Malu dan lebih. Artinya sangat malu. Dengan rasa sangat malu, perempuan ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan penuh malu. Di sini ada beberapa faedah. Kata-kata ini menunjukkan fadilah atau kemuliaan bagi perempuan dan bagi Musa alaihi salam. Adapun kemuliaan perempuan tersebut telah kita ketahui bahwasanya perempuan ini termasuk perempuan-perempuan termasuk perempuan atau wanita yang masih dalam keadaan fitrahnya malu dalam berbicara saja malu apalagi berjalan. Ya. Berjalannya penuh malu. Ini merupakan kemuliaan yang kembali kepada perempuan tersebut. Adapun kemuliaan yang ada pada Nabi Musa dari ayat ini adalah bahwasanya kalau seandainya orang yang perempuan datangi tersebut adalah seorang pedagang atau adalah seorang tukang parkir atau seorang uh, penjual dan lain sebagainya, maka biasanya biasanya rasa malu itu lebih kurang. Maksudnya kurang ya, tidak seperti itu dia. Tidak seperti ketika kita berhadapan dengan orang yang soleh, penuh kemuliaan, berwibawa. Maka di sini menunjukkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun sudah delapan hari berjalan, tampak di diri Nabi Musa alaihissalam itu kebawaan yang tinggi, akhlak yang baik, budi luhur yang baik. Makanya tamshi ala istihya, perempuan tersebut berjalan malu-malu datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Beginilah perempuan. Jalannya perempuan tersebut terlepas dari namanya yang kusut-kusut. Dia tidak datang dalam keadaan kusut, akan tetapi istihya. Tidak tabarruj, tidak bersolek-molek. Tidak menoleh-noleh. Tidak berantakan dan lain sebagainya. Akan tetapi penuh rasa malu. Tamshi ala istihya langsung berkata. Qalat. Tidak membuka celah terjadinya perbincangan antara mereka takut nanti ada tanya jawab di antara mereka sehingga perempuan tersebut langsung mengatakan inna abi ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan kenapa datang. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapak kami, bapakku memanggil engkau untuk datang ke rumah agar dia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami tadi. Benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan di dalam hadisnya, innaka lan tada'a syai'an. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu ittiqaan lillah karena takwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala illa Allah khair minhu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Nabi Musa alaihissalam yang pertama Beliau menjaga pandangannya. Beliau tidak bercampur baur, tidak memperpanjang lebar perbincangan dengan perempuan tadi, menjaga ikhlasnya, menjaga dirinya. Ittiqaan lillah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menolong kedua perempuan tersebut tanpa imbalan sehingga Allah Subhanahu wa taala datangi perempuan tersebut sebagai ganti yang lebih baik. Liya jaziyaka untuk memberi balasan terhadap kebaikan engkau tadi yaitu memberi minum ternak kami. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ Lihat, di dalam Al-Quran tadi tidak kita dapatkan perbincangan yang terjadi di antara Nabi Musa dengan perempuan tadi, kecuali dua kalimat. Ma bukuma. Apa maksud kalian? Ada apa nih? Dua kalimat saja. Namun ketika jumpa dengan bapaknya, laki-laki ya, berjumpa dengan laki-laki, lihat di dalam Al-Quran dikatakan wa qassu alaihil qasas. Ketika jumpa, ketika datang kepada bapaknya, diceritakannya kisah-kisah barulah berbincang banyak laki-laki. Wa qassu alaihi al-qasah. Tidak kisah saja. Nabi Musa alaihi salam tatkala Musa mendatangi bapaknya, di sini disebutkan Syuaib tapi uh, pendapat yang mengatakan Syuaib itu tidak tidak benar bahwasanya tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya lelaki itu adalah Nabi Syuaib. Dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya cerita mengenai dirinya diterjemahkan sebagai cerita. Akan tetapi di dalam bahasa Arab disebut kosos. Kosos adalah jamak dari kisah. Cerita-cerita. Sehingga perbincangannya pasti banyak. Begitulah. Ketika berbicara dengan perempuan, kalimatnya adalah mukhtasarah, ringkas. Ya, singkat. Menutup celah perbincangan banyak. Namun ketika jumpa dengan laki-laki, diceritakan cerita-cerita mengenainya. Wa qasa alaihi al Qala la takhaf. Ya. Inilah keharusan bagi kita sebagai muslim. Ketika ada saudara kita yang dirundung kepiluan, dirundung ketakutan, dipenuhi rasa khawatir. Oh ini tadi datang penagih hutang, katanya kalau besok tidak dibayar, rumah akan disita. Dirundung kesempitan ya. Maka kita sebagai muslim sebagaimana yang dilakukan oleh bapak dari dua putri tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika diceritakan kisah-kisahnya, saya keluar dari dari negeri yang penuh kezaliman, penguasanya yang zalim sekali. Begitulah kira-kira singkat ceritanya. Kemudian lelaki tersebut mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qala la takhaf." Janganlah engkau takut. Janganlah engkau khawatir saudara kita membutuhkan penenangan seperti ini, la takhaf, jangan khawatir akhi. Najauta minal qaumil zalimin. Sesungguhnya engkau telah lulus, ah, telah apa namanya? telah selamat. Ya. Telah selamat dari kaum-kaum zalim. Jangan takut. Engkau telah selamat. Engkau telah keluar dari negeri tersebut, masuk ke negeri kita, maka tidak ada hak, tidak ada kekuasaan bagi mereka untuk menghukumi Anda di sini. Maka anda najauta minal kaum yang zalimin katanya. Kamu telah bebas dari kaum-kaum yang zalim. Maka ketika melihat saudara kita dirindungi peluang, la takhaf akhi. Allah akan memberi rezeki. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan bagi Anda. Ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyul amin salah seorang dari kedua wanita itu berkata ya bapakku wahai abi atau abati ya panggilan-panggilan seperti ini kebanyakan dalam Al-Qur'an mengatakan abati wahai bapakku ya abati istajirhu ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Ya. Ambillah ia, Musa tadi, sebagai orang yang bekerja kepada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ada beberapa faedah ikhwati rahimakumullah di dalam ayat ini bahwasannya perempuan tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui tadi sebelumnya di banyak ayat, di banyak kisah menyebutkan bahwasan ini adalah perempuan yang sangat menjaga ifrahnya. Maka oleh karena itu, ia ingin kembali kepada fitrahnya menetap di rumah. Tidak bekerja sebagaimana sebelumnya. Tidak keluar untuk untuk mengurus kambing lagi. Maka tidak segan-segan ia mengatakan, Ya abati istajirhu. Kerjakan ia kepada kita jadikan ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Sungguhnya aku ingin ingin menetap di rumah, tidak ingin bekerja seperti itu lagi karena itu bukan pekerjaanku, karena aku malu keluar untuk bercampur baur dengan laki-laki. Maka dia mengatakan Qolat ihdahuma ya abati istajirhu. Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin ketika Anda memperkerjakan orang lain dalam sebuah manajemen administrasi dan lain sebagainya, apapun itu pekerjaannya, maka ada dua syarat pokok yang harus Anda pegang. Yang pertama orang tersebut al-qawi, yang kedua al-amin. Yang pertama adalah al-quwah, adanya kekuatan. Yang kedua al-amanah, orang tersebut amanah. Namun apakah kekuatan ini adalah jism apa namanya? Kekuatan pada badan? Tidak. Ulama mengatakan bahwasanya al-quwah di sini adalah dia mampu melaksanakan tugas dia. Mampu melaksanakan tugas dia. Ketika tugas yang kita serahkan kepada dia adalah tugas sekretaris maka tak mesti harus badannya berdagok, kuat, penama kekar. Yang penting dia mampu dalam bidang tulis-menulis. Dia mampu melaksanakan tugasnya dalam tulis-menulis. Maka dia telah disebut sebagai Al-Qawi. Kemudian Al-Amin, amanah, penuh amanah penuh amanah. Dan ini dua pokok ini, kawi dan amin banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi kita akan eh, tidak akan menyebutkannya. Takutnya kisah kita apa namanya kemana-mana nanti. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang orang yang kuat lagi dapat dipegang apa namanya amanah Kemudian ulama beristinbat di sini. Dari mana perempuan tersebut mengetahui kekuatan dan keamanahannya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga perempuan tersebut bisa mengatakan bahwa bahwasanya seakan-akan Nabi Musa adalah orang yang kuat dan amanah. Sebelumnya ada faedah lain yang saya dapatkan dari ayat ini adalah bahwasannya perempuan tersebut saking malunya tidak langsung mengatakan Ya abati istajirhu innahu qawi innahu amin. Wahai abi, ambillah dia sebagai orang yang bekerja kepada kita, sesungguhnya dia adalah orang yang kuat lagi amanah. Dia tidak terus terang dengan ungkapan ini, akan tetapi dengan isyarat saja. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Tidak ada di sini menyinggung nabimu Nabi Musa alaihissalam. Malu. Akan tetapi ini sebuah isyarat yang memang ke Nabi Musa alaihissalam. Maka ulama beristinbat menyebutkan dari mana perempuan tersebut mengetahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang kuat lagi amanah. Di dalam riwayat mengatakan bahwasanya adapun kekuatannya diketahui bahwasanya abinya bertanya kepada perempuan tersebut, "Bagaimana engkau mengetahui kekuatan dan amanahnya?" Maka perempuan tersebut mengatakan, "Ketika ia menolong kami untuk memberi minum ternak kami, dia mengangkat batu. Dalam riwayat lain adalah mengangkat dalwun, ember atau tempat air tersebut dari sumur." mengangkat ter, mengangkat itu. Perempuan tersebut mengatakan innahu rafa'a sahratan atau innahu rafa'ad dalwa mengangkat ember atau mengangkat batu la yarfa'uha illa asyratu rijal yang mana tidak diangkat biasanya kecuali oleh 10 orang. Jadi para pengembala tersebut untuk meminumkan ternak-ternaknya mereka bekerja sama. Ambil air diangkat oleh 10 orang. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salam mengangkat dengan sendirinya. Fa'araftu tahu Maka aku dari situlah aku mengetahui kekuatan ia. Terus bagaimana perempuan tersebut mengetahui amanahnya Nabi Musa alaihi salam? Lihat para lelaki Perempuan tersebut mengatakan, ketika aku memanggil ia untuk datang ke rumah, dia mengatakan, kuni miwarai. Berjalan di belakangku. Karena Nabi Musa alaihissalam. Berjalanlah engkau wahai perempuan di belakangku. Jangan di depan. Ya, jangan di depan, tapi di belakang. Padahal Nabi Musa alaihissalam tidak tahu jalan ke rumahnya itu. Namun menjaga pandangannya, menjaga dirinya, dia katakan kuni miwarai. Jalan di belakangku. Fa idza talafa alayya at-tariq faghtibi li bihasah katanya. Ketika aku salah jalan berbeda dengan jalan pulang, jalan ke rumah engkau, faghtibi bil hasah, lempar dengan kerikil kecil a'rifu kaifa sehingga aku tahu jalan yang benar. Contohnya Nabi Musa alaihissalam berjalan lurus nih, kemudian ada belokan kanan dan kiri, ia ke kiri, namun seharusnya ke kanan. Maka perempuan tersebut tugasnya melemparkan batu ke kanan supaya Nabi Musa alaihissalam tahu jalan yang benar kemudian mengikutinya. Maka dari situ aku mengetahui amanahnya dia. Subhanallah. Nabi Musa alaihi salam terdidik seperti itu. Padahal beliau belum mendapat risalah ketika itu. Belum diutus menjadi nabi, eh rasul alaihi salam. Namun akhlaknya sudah terdidik seperti seperti itu sebagaimana perempuan tadi terdidik seperti itu. Kita lanjutkan maka dipekerjakanlah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Qala inni uridu an unkihaka ihda banataya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Berkatalah dia, lelaki yang salih tadi, Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Fa'in atmamta ashra min indik. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Wa ma uridu an ashqa alaik. Satajiduni insya'allahu minas salihin. Maka aku tidak hendak memberhenti kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Maka ketika telah dikatakan oleh perempuan tadi, dia ini orangnya kuat dan amanah, kemudian diberitahu bagaimana ia tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kuat dan amanah, maka langsung bapaknya mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qala inni uridu an unkihaka." Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Maka ini merupakan nasihat bagi para wali. Ya. Jangan lambat-lambat, Pak. Ketika melihat ada orang yang Bapak tertarik dengannya dan perempuan anak Bapak juga sudah cukup umur, jaga ia dengan nikahkan ia kepada lelaki tersebut. Sekarang banyak yang segan, malu menghitung ini sebagai aib bahwasanya wali perempuan meminta langsung kepada laki-laki. Ini bukan aib. Rajul soleh ini menawarkan langsung putrinya kepada Nabi Musa alaihi salam yang lebih dekat lagi dengan kita adalah contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Hafsah anaknya telah menjadi janda karena matinya, wafatnya, syahidnya suami beliau yang bernama Khunais bin Huzafah. Ya, di perang. Langsung Umar bin Khattab pergi ke tempat Utsman bin Affan. Maukah engkau menikahi putriku? Ketika itu, Utsman bin Affan mengatakan, beri aku waktu. Setelah jelang beberapa hari, Utsman bin Affan mengatakan, aku tidak menikahkannya. Artinya Utsman bin Affan tidak tidak menyetujui, dia tidak ingin menikahi Hafsah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, nikahi putriku. Setelah beberapa hari Abu Bakar mengatakan saya tidak e, ingin menikahi putrimu. Ketika itu Umar bin Khattab mengatakan aku lebih kecewa dengan Abu Bakar dibandingkan Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga datang suatu ketika Rasul saw alaihi wasallam yang langsung mengkhidbah dan menikahkan menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian Umar mendatangi lagi Umar bin eh, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Afwan, Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Apakah engkau kecewa?" "Iya, aku sangat kecewa ketika itu," kata Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya tidaklah aku lakukan itu, menolak tersebut, menolak Hafsah kecuali aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut nyebut Hafsah. Maka ia tinggalkan. Namun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi, tidak maju, maka aku akan menikahi putrimu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhum menawarkan juga putrinya kepada para sahabat. Maka ini bukan merupakan suatu aib. Ini faedah yang dapat kita ambil. Qala inni uridu an unkihaka ihda hatain ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun sebagai mahar atau mas kawinnya. Bolehkah Ustaz mas kawinnya seperti ini? Atau diundurkan Iya, boleh. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan itu sebagai eh, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berfirman juga, afan, bersabda juga, nikahi perempuan ini kepada salah salah seorang sahabat bima ma'aka minal Quran. Dengan apa yang ada ber, eh, dengan Quran yang ada bersama kamu. Artinya kamu nikahkan dia dan mas kawinnya adalah kamu ajarkan dia Al-Qur'an. Kamu ajarkan dia Al-Qur'an dan lain lain. Banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Fa'in atmamta ashram famin indik. Kalau seandainya engkau penuhi sepuluh, itu terserah engkau. Terserah anda. Ya. Delapan boleh, sepuluh boleh. Faedah dari sini adalah bahwasanya seorang muslim tidaklah memberatkan muslim yang lain. Maka Rajul Salih ini mengatakan, kalau engkau lengkapi sepuluh itu terserah engkau. Wama uridu an asyukku alaik. Tidaklah aku ingin memberati kamu, kata rajul soleh tadi. Aku tidak ingin memberati kamu. Silakan pilih 8 tahun atau 10 tahun. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Kata rojul soleh. Kata lelaki yang soleh. Faedah yang dapat kita ambil dari kata-kata ini adalah bahwasannya dia tidak mengatakan ana soleh. Tidak mengatakan ana orang baik, ana orang soleh. Tapi dia katakan insya Allah engkau dapati aku adalah orang yang baik. Menggunakan insya Allah. Karena anda tidak bisa memastikan iman selalu berada pada diri anda. Katakan insya, insya Allah ana muslim, insya Allah ana mu'min, insya Allah ana saleh. ada faedah lain di dalam ayat ini bahwasannya bolehkah fikih ya bolehkah seseorang datang kepada seorang wali dari dua orang perempuan menkhidbah salah satu di antara mereka dengan melihat mereka bersamaan. Secara zahir dari ayat ini adalah boleh. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu. Salah satunya adalah bahwasannya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, salah seorang kaum muhajirin bernama Abdurrahman ibnu Auf. Mungkin ini sudah populer Eh, di telinga kita ya. Abdurrahman ibnu Auf, seorang sahabat Nabi, muhajir, seorang yang berhijrah. Kemudian ada yang bernama Sa'ad Ibn Rabi. Ini dari kalangan Ansor. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, akho bainahuma. Rasulullah persaudarakan persaudarakan antara mereka berdua. Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Abdurrahman mengatakan, ya eh, Afan, Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman, kaum Ansor tadi, sahabat Ansor tadi mengatakan kepada sahabat yang muhajir, ini aksarul Ansari malan. Sesungguhnya aku adalah orang ansor, kaum ansor yang paling banyak hartanya. Faksim li nisfain. Maka bagilah dua, ambil engkau separuh, aku separuh. Waliya imra'atan. Kemudian aku juga mempunyai dua orang istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fasammiha li utalliquha. Aku juga mempunyai dua orang istri. Engkau lihat mana yang paling menakjubkan di antara mereka berdua olehmu mana yang paling engkau sukai? Fasammiha li. Kemudian beritahu aku siapa dia. Utolikuha. Sehingga aku cerai. Jadi satu untuk dia. Satu untuk Abdurrahman bin Auf. Dari sini juga menunjukkan bahwasannya bolehnya kita melihat dua orang kakak beradik misalnya. Untuk dipilih salah seorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ini tidak ada pelarangan. Beliau diam menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kita lanjutkan tafsir kita. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي Wallahu ala ma naqulu wakil. dia Musa alaihi salam berkata, "Itulah perjanjian antara aku dan kamu." Akadnya ya. Kamu menikahi salah seorang putriku, maharnya mas kawin adalah sebagai mas kawinnya adalah engkau bekerja kepada kami selama 8 tahun. Kalau engkau mau 10 tahun. Tapi itu terserah engkau, terserah Anda. Aku tidak ingin memberati Anda. Itulah perjanjian antara aku dan kamu. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Kata Nabi Musa, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, aku pilih, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Kalau saya katakan 8, maka tidak tidak boleh, maksudnya jangan sampai tiba-tiba mengatakan eh 10 sajalah, akhi ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Manapun yang aku pilih, manapun yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Wallahu ala ma naqulu wakil. Lagi-lagi Nabi Musa alaihi salam menyandarkan urusannya, mengembalikan, memulangkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Ini merupakan madrasah tawakal. Dari awal Nabi Musa alaihissalam keluar dari negerinya menuju negeri Madian dia mengatakan asa rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Ia hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Husnuzan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan. Untuk menunjukkan jalan yang lurus. Kemudian dengan Husnuzannya Allah, Allah kabulkan doanya. Kemudian setelah menolong perempuan tadi, langsung berteduh di bawah pohon. Ia lagi-lagi mengatakan, menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkaranya. Mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabb, Tuhan kami, sesungguhnya aku sangat butuh kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan. Di akhir perbincangan mereka, di akhir kisah ini juga, kisah di negeri Madian, ketika akad memilih apa namanya? memilih salah satu perempuan tadi kemudian dengan akad yang telah ditentukan dengan mahar yang telah ditentukan lagi-lagi beliau menghadirkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas tersebut wallahu ala ma naqulu wakil. Maka ikhwati rahimakumullah hadirkanlah Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan kita. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap pekerjaan-pekerjaan Anda, sehingga Anda penuh harap akan dimudahkan dalam bekerja, penuh harap berharap akan diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang halal, dimudahkan segalanya. Begitu juga ketika Anda menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Anda, Anda akan merasa khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat? Ketika kita telah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, kecil kemungkinan kita akan menyelisihinya. Kecil kecil kemungkinan kita akan bermaksiat kepadanya. Ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin bertanya. Ada beberapa hadiah bagi yang menjawab dengan benar. Dari kisah-kisah kita tadi, adakah yang bisa menyebutkan faedah yang belum tersebutkan? Ada yang, adakah yang bisa mengambil faedah dari kisah yang telah kita ceritakan? faedah yang mungkin belum tersebutkan. Nah, tafadhal. Nah, dari mana ini didapatkan? Ahsanta. Iya. Akhi mengatakan perlunya musyawarah antara anak dan bapak, antara keluarga atas pernikahan ini. Mungkin dia mengambil dari perkataan qalat ya abati istajirhu. Jadikan dia sebagai pekerja. Inna khair man istajartal qawiyul amin. Mungkin. Barakallahu fiik. Fadal. Selanjutnya pertanyaan dari saya. 6. Apa nama negeri yang ditinggalkan Nabi Musa alaihi Ada yang tahu? Fadal. <laughs> Negeri apa? Negeri apa? Eh, baik, kita tukar pertanyaannya. Karena tadi tidak disebut, disebutkan. Apa nama negeri yang disinggahi Nabi Musa alaihissalam? Ya, Fadl. Negeri Madian. Ahsan barakallahu fiik. Fadl. Sebutkan dua faedah dari ayat berikut ini. Fasaqalahuma ayat 24. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada yang bisa menyebutkan dua faedah saja. Dua faedah dari ayat ini. Tafadhal. Naam. Ahsantum. Yang pertama adalah bahwasanya beliau apa namanya dengan segera menolong perempuan tersebut. Yang kedua adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau anak ya? Boleh dipilih? Nah. Pertanyaan selanjutnya masih mau? Nah. Sebutkan dua faedah yang antum dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan malu-malu. Ia berkata sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu. Ada yang bisa menyebutkan dua faedah saja? Dua faedah. Iya. Yang pertama faedahnya sifat madu bagi kita ini masuk sebagian iman. Ah, iya. Yang kedua, eh, bagi Nabi Musa tidak perlu dia menolong dulu dengan kita tidak perlu kita berterima kasih sebagai para pertolongan. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, beliau katakan di situ ada sifat malunya yang menjadi fitrah perempuan fitrah sebagai perempuan, beliau malu-malu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, beliau mengatakan, Nabi Musa alaihissalam tidak menunggu, langsung saja apa namanya tidak menunggu kalimat syukur, syukron, syukron, terima kasih dan lain sebagainya, tapi langsung berteduh. Barakallahu fiq. Nah, Selanjutnya dari kisah kita dari awal Nabi Musa alaihissalam lari dari negerinya menuju negeri Madian ya, sampai bapaknya menawarkan putrinya. Ya. Ambil tiga kisah, eh tiga kisah, tiga faedah dari kisah ini. Tiga faedah saja. Ada yang berani? Faedah-faedah yang beliau sebutkan adalah tidak memberatkan sesama muslim dari perkataan dari perkataan lelaki soleh wama uridu an asyurku alai. Aku tidak ingin memberati engkau. Kedua, kemudian tidak aib bagi seorang wali untuk menawarkan putrinya kepada lelaki yang soleh. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang pertama tadi menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh pilih Pak? 6. Selanjutnya yang ingin bertanya tentang pelajaran kita, tentang kisah kita pada malam hari ini, tafadhol, kita kasih waktu eh kita kasih satu atau dua orang penanya saja. Fatan. Nah. Saudara kita bertanya, mas kawin yang menjadi apa namanya? Yang menjadi mas kawinnya Nabi Musa alaihi salam ketika dinikahkan kepada salah seorang putri dari lelaki soleh tadi adalah bekerja kepadanya selama 8 tahun. Lalu bagaimana kalau seandainya qadarullah belum sampai melunasi 8 tahun tersebut, Kemudian terjadilah perceraian misalnya. Terjadilah perceraian misalnya. Maka saya katakan wallahu alam la adri. Saya tidak tidak tahu. Tidak tahu. Ada faedah di sini yang disebutkan di tafsir. Tafsir yang banyak saya gunakan adalah Insya Allah nanti kita akan coba cari ya, akhirnya dari tafsir yang banyak saya baca dan saya gunakan adalah tafsir guru kami yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi yang bernama At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Ada 30 jilid. Ini merupakan tafsir dalam bentuk soal dan jawab. Ini merupakan bentuk soal dan jawab ini merupakan apa namanya? bentuk metode yang memudahkan. Metode yang memudahkan. Namanya adalah At-Tashil li Ta'wil Tanzil sudah ada di internet, bisa di-download, tapi masih berbahasa Arab. 6. Salah, uh, salah satu faedah juga yang disebutkan oleh beliau dalam bukunya adalah bahwasannya mahar tersebut juga boleh dinikmati oleh orang tua apabila yang dinikahi atau perempuannya ridho. Jadi seperti pekerjaan ini adalah dinikmati juga oleh orang tuanya dan ini boleh. Salah satu dalilnya ini ini ya. Salah satu dalilnya adalah kisah Nabi Musa ini, kemudian juga ada eh, hadis-hadis uh, yang lain. sesudah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunnah bagaimana jika ada orang lain eh, bagaimana jika ada dari dari lain tempat Fun. ada yang bisa bacakan Nah, Bagaimana jika ada datang dari lain tempat masuk masjid sudah sholat subuh, misal menghadiri taklim, apakah ia digunakan sholat tahiyatul masjid? Dan juga jika ada kasus sholat di sini ada idul ah, di dalam masjid, apakah digunakan sholat sunnah dahulu nah, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama di sini adalah eh, bu, maaf eh, bukan karena tulisannya jelek, tapi karena mata saya yang kurang kurang bisa membacanya bagaimana kalau seandainya masuk ke masjid setelah sholat subuh? Apakah boleh sholat sunnah tahiyatul masjid? Naam. Antum boleh melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian soal yang kedua adalah uh, kalau seandainya ketika sholat Idul Fitri di dalam masjid, ya, banyak dari kita sekarang ya, banyak di, di masyarakat kita mengadakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha di masjid. Apakah boleh apakah disyariatkan salat tahiyatul masjid? Tidak disyariatkan salat tahiyatul masjid karena ini tidak tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan karena salat Idul Fitri adalah aslinya di lapangan bukan di masjid. Dari kisah Nabi Musa apakah boleh menikah di dengan cara memberikan mahar dicicil utang dan dibayar setelah menikah. Nah, yang telah kita sampaikan tadi salah satu Dalilnya adalah ini, bahwasanya pekerjaan tersebut ditunaikan setelah menikah. Begitu juga mengajarkan Al-Quran yang dijadikan sebagai mahar oleh salah seorang sahabat juga ditunaikan setelah menikah. Artinya ini merupakan cicilan juga, cicilan bagi mas kawin. Nah, dari dari pelajaran kita ini ada yang ada yang bertanya lagi atau kurang jelas? Nah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Yang salah itu mutlak dari saya dan dari syaitan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita terhadap Al-Qur'an, terhadap kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh telah ada pada cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an pelajaran pelajaran bagi mereka-mereka yang ingin berpikir, bagi mereka-mereka yang berakal. Maka tadabburilah Al-Qur'an, baca kitab-kitab tafsir, hadiri majelis-majelis ilmu. Dan insya Allah nanti kita akan mengadakan daurah yang lumayan panjang. Daurah di tiga bidang tajwid yang pertama, kemudian akidah, kemudian terakhir adalah khot, kaligrafi. Maksud sanat tadi adalah sanat yang bersambung langsung kepada pengarang kitab. Misalnya, kitab yang kita baca adalah Al-Usul as salasa kemudian Al-Qawai Al-Arba' punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka nanti kita akan berikan sanat yang langsung bersambung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang kita dapatkan di Mesir. Begitu juga dengan buku Al-Bidayah fil Aqidah punya karangan guru kami, salah satu ulama Mesir, Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Juga kita akan kasih nanti bagi yang berhak. Begitu juga Matan Tuhfatul Atfal, kita akan berikan sanad yang sambung langsung kepada pengarangnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bagi yang berhak juga nanti. Maka paling tidak hadirilah majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala di luar bonus-bonus ijazah, sanad, snack apalagi tempat yang mewah Betul Huda dan lain sebagainya Allah Subhanahu wa taala memberi kita bonus adalah dimudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamsu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas jalan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia dengan berjalannya dia di atas ilmu tadi, menuntut ilmu, jalan-jalan menuju surga. Begitu juga dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi kita ketenangan hati. Ya. Kita akan diliputi dengan namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin datang tidak apa namanya? tidak banyak dapat faedah gitu ya. Maksudnya tidak dapat mengambil banyak faedah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala janji Allah, bonus Allah ini adalah benar adanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.